بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم يا ربنا بارك لنا فيه يومنا هذا وبارك لنا في شهرنا هذا وبارك لنا في سناتنا هذا وبارك لنا في حياتنا إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا أكرمنا بزيارة مكة وأكرمنا بزيارة حبيبك سيدنا محمد بالمدينة وارزقنا اللقاء به في الدنيا قبل الأخرى اللهم يا ربنا ارزقنا محبته واتباعه اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرته وتحت لوائه وارزقنا الخاتمة الحسنى بعد طول العمر أما بعد Hadirin dan hadirat Alhamdulillah Pengajian kita di sore ini masih terus bisa berlangsung Semoga Allah menerima amal baik kita Mengampuni dosa-dosa kita Dan juga menjadikan hari-hari kita adalah hari yang penuh berkah Penuh rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Keluarga kita penuh berkah, penuh rahmat dari Allah sahabat-sahabat kita penuh berkah, penuh rahmat dari Allah. Segala usaha kita diberkahi oleh Allah. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat bulan mulia, bulan suci Ramadan. Kita masih dengan kitabnya Imam Al-Nawawi rahimahullah taala yaitu kitab Tibyan. Yang semoga benar-benar setelah kita membacanya kita mampu untuk mengamalkannya dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada sedikit pesan di bulan Ramadan ini barangkali ada di antara kita yang ingin belanja pakaian atau keperluan-keperluan atau sesuatu untuk menghibur anak-anak kita maka pilihlah sesuatu yang bermanfaat pilihlah sesuatu yang menjadikan tabungan amal baik kita di akhirat sebab harta yang halal itu ternyata belum jaminan orang yang memilikinya itu selamat kalau Allah memudahkan kepada seseorang dengan harta yang haram artinya ini mau dihantarkan ke neraka akan tetapi di saat Allah memudahkan harta yang halal itu belum tentu orang ini selamat jadi yang halal pun ada halal menyelamatkan ada halal yang, menj yang menjadikan kita sengsara di akhirat ada orang kerja keras tetapi setelah itu dibelanjakan untuk yang haram beli minuman keras dan lain sebagainya dari yang halal. Jadi halal itu sendiri belum menjadikan kita selamat. Sehingga betul sabdakan Nabi sampai benar-benar kau perhatikan dari mana kau mencarinya dan kemana engkau membelanjakannya. Jadi itu hati kak. Yang menyelamatkan kita adalah di saat kita benar waktu membelanjakan harta tersebut. Lah kita ini sudah mempersiapkan uang sebelum Ramadan. Setelah masuk Ramadan demi menyambut hari raya Idul Fitri, hari senang-senang, hari bergembira, akan tetapi ternyata kita tidak selektif. Kita tidak pilih-pilih di saat membelanjakan uang kita yang halal itu. Sehingga seorang tua yang capek cari uang, ternyata setelah uang itu diberikan kepada istri dan anak-anaknya, dibelanjakan untuk membeli sesuatu yang Allah murka. Sehingga bapaknya itu yang sudah capek di dunia ini ternyata di akhirat harus menanggung dosa yang ditumpuk-tumpuk oleh anak-anaknya. Oleh istri-istrinya. Mulai mohon maaf permainan. Lihat permainan seperti apa yang bakal dibeli oleh anak-anak kita. Atau baju. Baju seperti apa yang akan dibeli oleh anak-anak kita. Kalau ternyata anak-anak kita membeli baju harus kita perhitungkan di sini. Bukan hanya sekedar kita belanjakan dari yang halal. Ini nak duit halal belikan. Kita harus bisa memilihkan baju yang dicintai oleh Rasulullah. Ini mumpung, ini pekerjaan tahunan tapi pahalanya terus mengalir yaitu. Kalau orang beli baju ini kelihatannya belinya sekali, setahun sekali barangkali tapi lihat. Jika baik, baiknya panjang masanya, jika jelek, jeleknya pun semakin banyak. Kalau seorang bapak tidak menyadari apa yang ia belanjakan dari hartanya yang halal. Kemudian sang istri membeli baju yang tidak menutup auratnya. Maka ketahuilah sepanjang sang istri itu mengenakan baju tersebut. Maka suaminya dapat tabungan dosa. Ya Allah katanya banyak ibadah. Ibadahnya belum tentu diterima. Tapi maksiat istrinya nyampe terus. Begitu yang lainnya. anak-anaknya seperti apa baju yang dibelinya. Ini di bulan Ramadan menjelang hari raya yang pengen belanja. Kemudian cara belanja pun jangan sampai kita e, berbohong atau ataupun ada yang berdagang urusan-urusan semacam itu jangan sampai berdoh berbohong yang menjadikan rusak pahala kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Intinya kita harus membuat perubahan. Mungkin baju anak-anak kita baju yang tidak pantas dipakai di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ini ada kesempatan mumpung mau belanja baju, belanja baju tahun ini spesial. Belanja baju ala Rasulullah. Mungkin kemarin anak-anak kita pakai baju tidak karu-karuan. Bajunya bolong-bolong dan sebagainya. Tapi ibu yang cerdas, bapak yang cerdas, hari ini aku harus membuat perubahan. Yang lalu biar berlalu, semoga Allah mengampuni, tapi masa depan anak-anakku, aku pengen dapat pahala. Maka baju yang menutup aurat itu, jika dibeli, kemudian dipakai anaknya, setiap kali anak itu mengenakan baju, pahalanya nyampe kepada orang tua. Jadi orang cerdas itu ya seperti itu, investnya sedikit tapi mengalir terus. Begitu sebaliknya orang yang tidak cerdas itu melakukan satu tindakan kecil ke sepertinya, tapi ternyata dosanya terus ngalir. Belanjanya sekali baju, tapi anaknya setiap hari pakai baju yang bolong-bolong membuka aurat ini tanpa disadari ternyata orang tua ini setiap saat mendapatkan tabungan dosa, dosa, dosa, dosa sehingga menghadap kepada Allah dengan murka. Anakmu kau umbar, anakmu kau buka auratnya, anakmu, anakmu, anakmu sehingga mau masuk surga dengan hajinya tidak bisa Mau masuk surga dengan bangun malamnya tidak bisa. Mau masuk surga dengan sedekahnya yang banyak tidak bisa. Karena dia terlalu banyak amal jelek yang dilakukan oleh anaknya gara-gara bapaknya tidak pernah peduli di saat cara membeli bajunya. Ini adalah satu pesan sebelum berlalu, sebelum kelewat. Semoga kita dijaga oleh Allah sehingga benar-benar mudah untuk melakukan kebaikan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita kitab petipian Faslun fasal qala al-musannif rahimahullah taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dahrain amin ila anqal Faslun fasal Wala yata'allamu seorang murid yang baik hendaknya tidak belajar illa kecuali Man kamulat ahliyatuhu kepada orang yang telah sempurna keahliannya di dalam mendidiknya. Artinya memang harus pilih-pilih. Keahlian itu adalah bisa terlihat sepintas suri toladan. Suri toladan ini kan mudah dilihat. Dia bagaimana tingkah lakunya, akhlaknya, perilakunya. Itu adalah yang paling mudah untuk dilihat. Kalau mengukur ilmu mah bukan tugas kita, murid mengukur ilmu ilmunya guru nggak nyambung. Akan tapi amal, ilmu yang pernah dipelajari oleh sang guru kira-kira diamalkan atau tidak. Sehingga sebelum kita masuki ke pintunya guru mau belajar dengan seorang guru harus kita pilih akhlaknya seperti apa. Kalau sudah guru suka menggunjing ya jangan dideketi. Tapi ingat, menilai melihat guru semacam itu itu bukan hanya sekedar katanya orang. Kalau ketemu katanya orang yang benci ke guru tersebut ya jelek semuanya kan. Oh jangan belajar di situ, ustadz itu begini-begini. Siapa dia? Kadang-kadang kita mendengar isu dari orang tentang seorang guru langsung kita terima. Ini musibah. Artinya dalam pergaulan mungkin kita harus duduk dulu menghadiri majelisnya dan sebagainya sebelum kita berikrar sebagai murid yang yang ingin mendapatkan futuh dari Allah melaluinya, ini pelajari dulu. Barangkali kita ingin nyekolahkan anak kita, maka kadang kita aneh. Ada seorang menyekolahkan anaknya tidak pernah kenal orang itu. Ini kan unik. Menyekolahkan, memondokkan gurunya, mur anaknya ke seorang kiai tapi tidak pernah hadir pengajiannya, tidak pernah kenal ceritanya. Kalau ditanya ngapain nyekolahkan di sini? Kenal atau tidak? Enggak kenal. Aji, unik. Jadi mengarahkan anaknya tidak tahu. Harus tahu dong gurunya ini. Kita pengen mengondokkan anak di mana saja. Harus tahu kita ini siapa yang akan mengajar anak kita ini. Bukan hanya sekedar ramainya orang yang mengaji, besarnya jamaah, besarnya pondok. Hebatnya bangunan, megahnya bangunan bukan itu. Kita harus tahu. Bisa kepleset kita, salah. Ini yang di dalam negeri, di kampung kita, kita kalau tidak hati-hati salah. Apalagi yang dikirim ke luar negeri sana. Hanya gara-gara biasiswa terlalu bangga. Alhamdulillah anakku biasiswa. Kadang kita menegur tidak bisa. Beberapa orang-orang di Jakarta ketemu anakku dapat biasiswa. Di mana? Di sini. Aduh, salah tuh. Lebih baik kita membayar tapi anak kita selamat daripada biasiswa. akidahnya sesat. Ini was pulang jadi musuhmu nanti. Dari Jawa Barat pergi ke Jawa Timur masuk sekolah yang salah. Hanya karena sekolah itu masyhur di koran-koran, di media, di televisi. Bukan jaminan itu. Maka hati-hati memilihkan sekolah buat anak-anak kita, pesantren buat anak-anak kita, ngaji buat anak-anak kita. Ini harus kita dapat informasi yang akurat, yang benar, yang yang lurus dari orang-orang yang bisa dipercaya. Manhaj harus sama, manhajnya sama, akidah sama. Dari akidahnya yang sama belum tentu ada ustaz pendengki ada, ada ustaz sombong ada, ada ustaz ulama su ada disebut Rasulullah semua itu. Ula ulama tapi ternyata yang dicari adalah bukan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus ada tanda-tandanya. Memang kita tidak tahu hatinya guru, tapi ada tandanya majelisnya seperti apa. Barangkali kalau ada orang menghadiri majelisnya para solihin. Seperti majelisnya ulama-ulama yang ada di seperti Habib Zain bin Semit, Habib Umar bin Hafid yang pernah ke Indonesia, itu dari melihat itu sudah hampir tidak terbayang orang-orang kayak begitu berbuat maksiat. Muridnya semuanya menyaksikan, kalau tidak ke, ber, kalau tidak sholat, nemui orang dengan bahasa indah ngasih nasihat, kapan berbuat maksiatnya? Secara dohir seperti itu. Bahasanya pun dia hati-hati, nggak pernah ngomong kotor, nggak pernah gunjing orang, nggak pernah, nggak pernah. lah ini, ya kayak begitu-begitu ini guru. Makanya kalau keluar negeri pun harus dilihat siapa itu, syekh seperti apa. Karena apa? Setelah anak kita masuk, dia punya kewajiban harus patuh, mendengar, niru. Lah kalau gurunya bukan suri toladan, musibah. Maka ini diper, diutamakan. Wala tidak belajar seorang murid itu illa man kamulat ahliyatuhu kecuali mengambil dari orang yang kamulat sempurna ahliyatuhu keahliannya di dalam mendidik. Wa diyanatuhu dan tampak cara beragamanya, bukan hanya sekedar pandai ngomong. Jadi tampak agamanya. Dia rajin juga, Masya Allah, ibadah akhlaknya juga baik, menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW Ini terlihat. Wa ma'rifatuhu dan benar-benar terbukti ma'rifatu kenal dia. Kenal tuh hanya bukan hanya sekedar katanya. Jadi kenal sampai seorang tua itu sebelum menyekolahkan anaknya ada mahabbah dulu ini. Cinta. Sehingga pasrah nggak pernah ribut antara wali murid dengan ustadz. Masa ada wali murid komplain sama kiainya? Ini kan aneh. Gara-gara dimarahi, ngamuk yang di rumah. Berarti ini belum siap nyekolahkan anaknya. Kalau kita memasukkan anak kita ke seorang guru, maka kita serahkan. Seperti anak kita itu mayat mau diapain. Ya begitu. Berarti harus kita serahkan kepada orang yang sudah kita cermati, kita kunjung sebelumnya, kenal sebelumnya, cari informasi tentang ulama-ulama itu. Tapi hati-hati juga karena disebutkan juga di sini hasadnya ulama dengan ulama juga luar biasa. Kadang-kadang biarpun sama-sama satu manhaj itu ada kadang, saling gunjing ya. Memang serba salah di sini. Akan tapi cukuplah kita melihat zahirnya saja. Misalnya menghadiri majelis itu 10 kali, 4 kali, apa 3 kali, 6 kali, 7 kali itu sudah terlihat. Majelis itu majelis kecil-kecil, tidak harus gede. Tidak harus jaminan majelis gede itu selamat, belum tentu. Barangkali dia ngajar hanya dengan 10 orang. Tak taunya 10 orang saja sabarnya. Tanyakan berapa tahun ngajar 10 orang. Ini ngajarnya sudah 16 tahun. Subhanallah. Sabar dengan 10 orang. Ini tanda kalau guru ini sabar. Akhlaknya gimana? Masya Allah baik. Menghormati yang belajar dan sebagainya. Dari situlah terlihat pantas untuk kita menyekolahkan anak di situ. Washtaharat siyanatuhu dan masyhur dia itu menjaga menjaga yang haram masyhur ya, ya wastaharat masyhur sianatuhu dia itu menjaga orangnya menjaga akhlak menjaga dari yang haram Waqad qala Muhammad bin Sirin wa Malik bin Anas dan telah berkata Imam Muhammad bin Sirin dan Sayyidina Malik bin Anas wa ghairihima dan yang lainnya minas salaf dari para salaf orang-orang ulama yang dahulu mengatakan hadzal ilmu dinun ilmu ini agama Ilmu itu agama. Jadi agama itu yang menjelaskan ya ilmu. Orang tidak cukup beragama-beragama. Ada ilmunya. Saya Islam nggak ngerti sholat. Ya belum genah tuh. Ilmu itu agama. Fangduru maka lihatlah aman. Dari siapa? Tak khuduna engkau semua itu mengambil dinakum agamamu. Dari siapa kamu belajar? Dari siapa kamu mengambil ilmu tersebut? Ada satu kitab namanya kitab Ta'limul Muta'alim subhanallah. Itu kitab yang harus terus dibaca setiap saat. Itu bagaimana kita itu sebelum mencari guru, sebelum belajar kepada seorang guru, kita harus menata hati. Wa dan bagi seorang murid ayang dura hendaknya ia melihat Wa dan bagi seorang murid ayang dura hendaknya melihat muallimahu kepada gurunya muallimahu kepada gurunya bi'ainil ihtirami dengan mata penghormatan wa ya'taqida dan meyakini kamala ahliyatihi kesempurnaan dalam keahlian mendidik harus meyakini gurunya itu lebih tahu untuk ngatur sehingga kita tidak ngatur guru jadi seorang murid harus berangkat dari seperti itu Punya keyakinan gurunya itu layak mendidiknya. Jangan sampai, kenapa saya suruh begini? Enggak, jangan ngomong kalau sudah jadi murid. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya tidak boleh begini? Itu guru yang ngatur. Jadi kalau kita masih bertanya, berarti kita belum mempercayai tentang keahliannya di dalam mendidik. Ada seorang, anaknya seorang alim besar di Indonesia belajar. Di Arab sana. Rupanya tiga bulan belum boleh ngaji. Kan aturannya kan orang mau belajar kok hanya suruh mengambil sampah dan ngatur sandalnya jamaah. Dan ngambil sampah pun tidak boleh pakai sapu, harus pakai tangan. Ini kejadian. Akhirnya orang pada bingung, ini anak baru tidak boleh belajar, tiga bulan lebih. Ternyata kerjaannya hanya harus ngatur sandal setiap hari dan mungut sampah. Bahkan di saat makan-makan pun dia makannya paling akhir. Setelah itu, setelah tiga bulan baru dia boleh masuk kelas. Diajar. Akhirnya waktu itu ada yang tanya, kenapa Syekh, engkau perlakukan murid itu semacam itu? Syekh ini menjawab, dia itu anaknya kiai di Indonesia. Jadi ke sini terlihat gaya sombongnya itu. Jadi merasa anaknya kiai. Jadi dipangkas dulu kesombongannya, baru kalau sudah sombongnya itu dipangkas, dia layak untuk belajar. Dan memang betul, sekarang menjadi ulama besar, alim besar di Jawa Timur. Jadi ada pendidikan itu. Jadi jangan tanya itu kenapa suruh begini? Kalau semua guru tuh pengen murid-muridnya alim-alim lebih alim dari gurunya sendiri. Semua guru seperti itu. Hanya prosesnya itu kadang-kadang melihat ada benih-benih kesombongan, benih-benih keteledoran. Ini harus diselesaikan. Sebelum dia menjadi orang besar teledor, akhirnya kepada haknya manusia dia mudah mengambil, nggak takut. Dengan yang haram musibah, maka di saat ada tanda-tanda syekh ini berperan. Karena harus kita meyakini dia itu dengan begitu sudah ahlinya. Izin mau pulang, jangan. Tahu kenapa tidak boleh pulang? Sebab kalau pulang nanti Masya Allah. Makanya pondok kita tuh beda dengan yang lainnya. Tidak ada libur panjang. Yang mau mondok di sini tidak ada libur panjang. Kalau mau pulang seandainya suatu ketika ada ini. Sampai nanti 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun selesai baru pulang beneran. Berdakwah berkiprah nanti. Dan dibantu cara dakwahnya seperti apa. Sebab kalau sudah belajar 8 bulan, 10 bulan, libur 2 bulan. Itu ilmu 8 bulan itu habis oleh 2 bulan. Sebab santri itu kalau sudah pulang banyak yang aji mumpung. Mumpung di rumah mulai dari ustad televisinya. Dia iktikaf di depan televisi sama mainnya sebebas-bebasnya. Sudah begitu bapak ibunya mau marahin gak berani. Kenapa? Yang penting masih mau mondok. Ini benar kenyataan. Jadi ilmu itu hilang. 10 bulan dia belajar dihabiskan oleh dua bulan. Makanya tidak ada libur di sini. Mau mondok mah enggak. Ada aturannya mau pulang izin. Kalau mau sekolah di sini. Jadi tidak ada, kok nggak ada libur bulan puasa? Bulan puasa, bulan ibadah harus di sini. Kalau di rumah, televisi yang nyala itu. Karena jiwanya masih jiwa anak, masih mengikuti kesukaan, kesenangan. Kalau mau mangga. kalau tidak mau pulang, begitu. <laughs> Selesai. Jadi karena harus ada undang-undang. Ini adalah pengalaman, termasuk yang pondok-pondok besar itu juga mikir, benar nih, anak-anak kalau sudah mondok, liburan puasa sama syawalnya, pulang itu kayak mulai baru lagi. Dari segi kekerasanannya iya, karena di luar kenal macam-macam, belum lagi yang tidak punya tidak bisa menghormati dirinya sehingga yang namanya pacaran, yang namanya rekreasi, yang segala macam itu kadang-kadang terjadi hanya waktu dua bulan. Sehingga masuk pondok sebulan pertama, kedua, ketiga itu kayak mulai lagi. Yang kadang masih surat-suratan, yang masih segala macam. Ini ada pengen lari, pengen ini. Maka ada aturan di sini tidak boleh semacam itu. Karena apa? Kami lemah. Kami tidak bisa ngontrol di rumahnya. Maka tidak boleh pulang, kalau pulang izin. Izin pun kadang-kadang tidak dikasih. Itulah risikonya kalau mondok di sini. Nah ini, ini ada aturan-aturan semacam ini. Nah ini, maka di saat kita menuntut ilmu harus ada kepercayaan dahulu. Bahwa apa yang diambil keputusan oleh guru ini adalah karena berangkat dari kamal ahliyatihi, kesempurnaan. Guru itu sudah lebih tahu tentang keadaan murid dan yang dibutuhkan oleh murid dari pendidikan warujhanahu ala tabaqatihi dan harus ada dugaan, keyakinan bahwa guruku ini memang lebih, tapi tidak boleh diucapkan di lidah. Jadi meyakini gurunya itu lebih dari yang lainnya itu harus. Tapi jangan sampai diucapkan, guruku lebih hebat dari gurumu. Kurang ajar tuh. Ini kurang ajar, nggak boleh semacam itu. Saya punya guru lebih hebat daripada gurumu. Ah, merendahkan orang lain lagi. Jadi memang harus ada keyakinan guruku adalah punya ilmu, dia adalah masya Allah dekat kepada Allah. Harus ada keyakinan yang semacam itu. Kenapa? Fa innahu sebab keyakinan yang semacam itu akrabu lebih dekat ilantifaihi bihi untuk mengambil manfaat dengan guru tersebut. Jadi aman manfaatnya. Jadi khusnudon penting. Tapi khusnudon sudah kita bahas kemarin bukan sudah tahu gurunya mabuk di khusnudon oh enggak apa-apa. Itu mah guru saya mah lain. Ya enggak kalau sudah mabuk ya enggak benar, enggak usah belajar di situ. Kalau kepeleset sedikit guru meninggalkan sunnah, ini ini namanya sunnah ya sunnah. Tetapi ada secara umum dia adalah orang yang sangat menjaga keharuman. Ini harus ada standar kayak begitu tuh. Wa kana ba'dul mutaqaddimina Dahulu wakana telah ada ba'dul mutaqaddimina sebagian dari para santri-santri zaman kuno, zaman dulu. Santri zaman dulu nih, kalau perlu adab ini dipakai. Santri zaman dulu dan ini mujarab luar biasa ini. Kita selalu pun berdoa ini dengan doa-doa semacam ini. Hampir setiap sholat kita berdoa semacam ini. Orang terdahulu itu kalau belajar idza dhahaba ila muallimihi kalau belajar kepada gurunya itu tasaddaqa bersedekah. Bukan sedekah ke gurunya saja, bukan maksudnya. Sedekah ke siapa saja? Mungkin ke fakir yang dilewati, mungkin ke ustadz yang dilewati, tasaddaqa bi syai'in sedekah dengan sesuatu wakola dan berkata, berdoa, Allahumma ya Allah ustur tutuplah Allahumma ya Allah ustur tutuplah aiba muallimi aib guru-guruku anni dariku. Khawatir melihat kekurangan gurunya lalu berubah hatinya. Allahumma ustur uyuba syaikhi uyuba muallimi. Ya Allah tutuplah aib guru-guruku dari mataku. Memang seperti itu. Kita itu tidak pengen melihat aib guru kita. Sebab kalau melihat itu setan yang menunjukkan. Sebab kalau sudah kita melihat aib guru kita, kita lupa bahwasanya dia manusia biasa. Sehingga kita mendahulukan, ah saya tidak mau belajar. Heh, akhirnya merendahkan. Kecuali orang yang mukabaroh. Orang yang memang sombong dengan dosa. nggak perlu. Kita belajar dari orang-orang kayak begitu. Sombong dengan dosa. Ya, dah. jadi ustadz di sini ya tadi makanya dari awal kita sudah memilih. Kalau ada kekurangan sedikit kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tudzib barokata ilmihi minni ya Allah. Jangan kau hilangkan barokah ilmunya dariku ya Allah. Jangan kau jauhkan, jangan kau buang, jangan kau hilangkan barokah ilmunya ya Allah dariku. Lah ini adalah adabnya murid seperti itu. Wa qala Rabi berkata Imam Ar-Rabi sahibus Syafi'i muridnya Imam Syafi'i. Kalau sahib di dalam fikih itu murid. Murid Imam Syafi'i rahimahumallahu taala semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Syafi'i dan Imam Rabi. Haji. Majtara'tu aku tidak berani. Majtara'tu aku tidak berani an ashrabal ma'a meminum air. Wa Syafi'i dan Imam Syafi'i yang duru ilayya melihatku. Jadi kalau dilihat Imam Syafi'i nggak bisa minum tuh. Sampai begitu mengagungkan gurunya. Tapi memang guru yang layak dihormati kayak Imam Syafi'i. Punya penyakit sebelas penyakit. Komplikasi. Tapi masih bisa ngarang dan ibadah kuat. Semua penyakit berat ada di dalam Imam Syafi'i itu. Sehingga beliau juga tidak terlalu panjang umurnya. Imam Syafi'i masih lebih panjang dari Imam Nawawi. Imam Syafi'i 50 berapa? 64 2150 meninggal 214 berapa umurnya 60-an ya 60-an termasuk ya umur jadi beliau itu punya penyakit banyak 64 jadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lah itu muridnya yang bernama Imam Robi itu Aku tidak berani minum kalau kelihatan sama Imam Syafi'i. Kenapa? Haibatan. Karena hibahnya lahu yang dimiliki oleh Imam syafii Rawaina an Amiril Mukminina Ali bin Abi Talib Kata Imam An-Nawawi, beliau berkata, kami meriwayatkan dari Imam Ali yang riwayatnya sampai kepada Imam Ali radhiyallahu anhu semoga Allah meridhai kepada Imam Ali qala berkata Imam Ali min haqqil alimi alaika haknya seorang alim alaika atasmu wahai murid antusallima 'alan nasi amatan untuk engkau bersalam kepada manusia semuanya wa takhussahu kemudian mengkhususkan dunahum selain dari mereka bitahiyati dengan salam misalnya gini ada guru kita satu dia, Assalamualaikum. Langsung umum, Assalamualaikum ini adalah kewajiban kita bersalam kepada kaum muslimin. Tapi setelah itu ada khusus. Kita mengkhususkan datang kepada guru kita, mendekat lalu kita mengucapkan salam khusus dan bersalaman secara khusus. Bukan mentang-mentang gurunya lokal dalam negeri, dia mentang-mentang sekolah di luar negeri lalu bilang Assalamualaikum, Masya gimana Kiai, baik, sehat, tidak mau mendekat, tidak mau salaman. Ini ada dan ini pernah gejala semacam ini pernah. Subhanallah kita punya guru Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Itu mencermati beberapa orang-orang yang belajar ke luar negeri itu ada perubahan akhlak. Maka langsung marah. Mengingatkan betul waktu itu. Guru yang mengajarmu dulu, lihat. Harus kau hormati. Semakin kau punya ilmu, semakin menghormati. Karena ada tanda-tanda mulai dari duduk, gaya duduknya itu berbeda. Gara-gara sudah keluar dari luar negeri dan beliau marah betul waktu itu sampai suatu ketika ada orang berkata gara-gara belajar di luar negeri itu orang pada pakai cadar kan? Cadar bagus mulia kalau adik-adik mau pakai cadar suatu kemuliaan. Tapi kalau ngerendahkan orang lain tidak bisa. Waktu itu ada yang ngomong, ini kiai-kiai biarpun muridnya banyak, istrinya dibiarkan tidak pakai cadar. Langsung Habib Hasan Bahrun marah ilmumu tidak ilmu yang manfaat tidak seperti itu marah waktu itu cerita sama kita bahwasanya ini adalah suul adab merendahkan orang lain apalagi masalah cadar masalah khilaf cadar pakai tidak pakai ini adalah tidak penting kalau mau pakai alhamdulillah tapi kalau sudah merendahkan kiai merasa dirinya lebih hebat itu maka marah betul Habib Hasan Baharun ada lagi yang biasa pakai jubah ini termasuk dari murid beliau yang ditegur yang ditegur itu artinya selamat malam pakai jubah beliau yang cerita Keperucut ngomong, kalau saya pakai jubah begini masa dijemput pakai motor. Kedengaran langsung lepas jubahmu dan naik sepeda. Tidak usah jubah-jubahan kalau jubah menjadikan kamu sombong. Jubah itu pakai bajunya Rasulullah. Semakin tawaduk, pakai jubah harus dijemput pakai. Nah ini kayak begitu itu harus ada guru pendidik yang ngingetkan. Termasuk juga peringatan biasanya orang pulang ke luar negeri ini lupa sama gurunya di Indonesia. Karena apa? Gurunya yang di Indonesia nggak bisa bahasa Arab, rendah. Lebih ini ilmunya. Awas, Habib Hasan Bahrun selalu wanti-wanti pesan kayak begitu. Dan itu sangat sesuai dengan Habib Abdullah Bahrun, guru kita yang di Yaman. Beliau berkata bahasanya, engkau ke sini, aku tidak akan mengambil kamu semua dari guru-gurumu. Sama, engkau pulang ke Indonesia, tetap gurumu harus kau hormati. Biarpun ternyata diam-diam kita semakin mencintai beliau ini lain cerita. Kita punya guru di Indonesia, Tiba-tiba kita lebih mencintai yang ada di Yaman misalnya. Ini lain cerita. Karena kebetulan perpindahan dari Habib Hasan Barun. Habib Hasan Barun adalah pendidik misalnya. Pertama beliau adalah yang memberikan tarbiyah kepada kita. Beliau meninggal dahulu. Setelah beliau tidak ada, pindah kepada guru yang lain. Tapi ini adalah kalau ditanya mana lebih utama, nggak bisa orang ngomong. Mana lebih hebat antara Habib Abdullah Barun dengan Habib Hasan Barun? Ini kurang ajar yang tanya ini. Ada yang bertanya, mana yang lebih kamu utamakan dari dua guru ini? Astagfirullahaladzim, ya jangan ngomong begitu. Kalau seandainya beliau duduk berdua, mungkin kita bingung, salaman mana yang lebih dulu? Ya kan begitu. Jadi masalah penghormatan ini tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Habib Hasan bin Ahmad Bahurun orang besar, kekasih Allah, Masya Allah, dakwahnya luar biasa. Muridnya manfaat di mana-mana. Nah, beliau ini adalah murabbi yang sesungguhnya. Jadi ngingetkan hal-hal sepele itu. Jangan ini, jangan ini. Jangan sampai merendahkan gurumu yang memang dia lebih rendah darimu. Tahunnya kita ketemu guru juga yang mirip ada kemiripan. Wa anta jlisani wa anta jlisa mau engkau duduk di depannya yang sopan. Wala na indahu jangan mengisyaratkan di depannya dengan biadika dengan tamu. Ustaz gimana ini? Kamu ustaznya nunjuk-nunjuk begitu. Ya pantas, kurang ajar. Wala Nabi bi'ainik. Jangan sama ustaz ngomong, gimana Ustaz? Baik Ustaz. kan kurang ajar itu. Jadi isyarat dengan mata tanda tidak menghargai. Wala taqulanna, jangan sampai ngomong di depan gurumu fulanun fulan. kola berkata. Khilafan liqaulika berbeda dengan omonganmu wahai guru. Ustaz, Ustaz kok pendapatnya gini? Kemarin ada kiai-kiai gede ngomong beda sama Ustaz. Ini kan kurang ajar. Ngadu Ustaz dengan yang lainnya ini. Jadi kalau ada Ustaz ngomong, seandainya kita berbeda, jangan dibanding dengan pendapatnya orang lain. Kalau kita bermunakosah dengan guru, ini adalah yang paling disukai oleh para orang-orang alim. Imam Syafi'i senang didiskusi dengan Imam Ahmad bin Hambal. Termasuk kita dengan beberapa guru, itu adalah Termasuk dengan Habib Abdullah Barun, beliau senang kalau kita berbeda. Tapi tidak kurang ajar. Berbeda pendapat masalah ilmu, wajar. Tetapi berbeda adab, tidak boleh. Ada beberapa hal yang berbeda, wajar. Karena guru-guru kita menyuruh kita belajar agar punya ilmu. Kalau ternyata ada perbedaan, wajar. Tapi kalau sudah berbeda adab, itu yang nggak diperkenankan. Kalaupun bertanya, berdiskusi diskusi dengan guru bukan debat, sifatnya harus bertanya, tahkik seperti apa sebenarnya. Guru akan menjelaskan. Lah kita juga menjelaskan, guru menjelaskan, itu wajar. Tetapi kalau sudah kurang keluar dari adab, ini yang tidak diperkenankan. Walatu tusyawira jalisaka fi majlisihi. Walatu syawir jangan kau bermusyawarah jali jalisaka dengan temanmu fi majlisihi di tempat majelisnya gurumu. Ada gurunya eh minta pendapat ke orang lain. Ada guru dan ini betul-betul subhanallah kadang-kadang kita itu menemukan satu kerumitan, kesusahan. Ada beberapa guru, kita minta doanya bingung, mana yang didahulukan? Minta minta doa, kan minta doa, mana yang harus didahulukan? Sebab mendahulukan sendiri ini adalah seperti mengakhirkan yang lainnya. Jadi bingung. Ada beberapa guru seperti kemarin ada tiga guru kita duduk waktu oh, kita kunjung di Mekah. Dua, satu dua, bukan tiga dua. Kita tuh bingung minta doa kepada yang mana Nabi dulu. Hanya yang serahkan. Kami minta doa dari panjenengan berdua, gitu aja. Kalau minta sini dulu kan tidak nak doa dulu, ini dulu, anak ini dulu ini. Jadi minta berdua selesai. Ini adalah Bagaimana kita itu menjaga apalagi urusan pendapat. Ustaz, kiai, kok pendapat kiai beda dengan pendapatnya orang itu? Ini juga kurang ajar sama kiai. Kalau bertanya tentang masalah, tidak apa-apa, mendiskusikannya bagus, tetapi kalau sudah men apa menanding nanding membanding-banding pendapatnya dengan pendapat orang lain, ini adalah bentuk kekurang ajaran. Wala taghtabanna indahu ahadan awas jangan sekali-kali menggunjing seseorang di majelisnya gurumu. Kiai gimana itu ada anak-anakku seperti ini, ada orang seperti ini, ini gunjing orang lain di depan gurunya. Ini suul adab mengotori majelisnya sang guru. Walatulihha alaihi idza kasal. Jangan memaksa guru untuk mengajar di saat beliau lagi agak malas. Kalau Sebab malasnya mungkin karena kondisi kesehatan dan sebagainya. tu'rid jangan berpaling Eh an tasba' mintuli tuli sohbatihi, jangan berpaling maksudnya, tasba' merasa sudah cukup mintuli tuli sohbatihi karena lama duduk. Artinya jangan ada yang merasa sudah kenyang dengan gurunya, itu sudah nggak beradab tuh. Makanya kalau tidak disuruh pergi tidak pergi sebagian para murid itu kalau di saat di depan pintu gurunya sampai ada seorang guru tuh lupa, tunggu di sini ya. Saya mau keluar dulu. Keluarnya lupa. Sehingga sampai pagi sorenya baru pulang. Loh, kamu di sini. Lah tadi saya dipesani nggak boleh keluar, saya nggak keluar. Begitu patohnya. Ya, seperti itu. Jadi jangan merasa bosan. Duduk dengan guru khususnya di saat belajar menuntut ilmu. Ini saja yang bisa disampaikan tentang tata krama kita dengan guru-guru kita karena kita yakin, kami yakin semua punya guru. Dimanapun Anda berada, Anda harus punya guru yang bisa membimbing Anda, membawa Anda, mengantarkan Anda kepada kemuliaan, akan tapi Anda tidak akan sampai kepada tujuan Anda kecuali Anda menghargai pintu Anda, yaitu guru-guru Anda. Anda tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali jalannya itu Anda muliakan, yaitu guru-guru. Agar semakin besar manfaat, maka kita harus tahu memuliakan guru-guru. Ini adalah didikan yang diberikan oleh Imam Nawawi kepada murid. Kalau kemarin guru sudah ada, jadi murid, jadi harus imbang. Makanya nggak pantas kalau gurunya saja yang beradab, muridnya tidak juga susah ilmu. Atau muridnya saja beradab, gurunya tidak beradab juga enggak. Maka harus ada keseimbangan. Alangkah indahnya kalau gurunya Imam Syafi'i, muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Gurunya Imam Syafi'i, muridnya Imam Robi. Ini luar biasa indah, saling menghargai, saling menghormati dan itulah kemuliaannya ilmu dan yang menjadikan ahlinya pun menjadi mulia. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya kita mengijak kepada sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada jamaah laki-laki dua penanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yahya yang kami hormati. Di wilayah Serbuan ada beberapa masjid yang pada sholat Jumat atau setelah sholat Jumat mereka melakukan sholat Jumat lagi yaitu sholat empat rakaat mereka bilang bahwa sholat itu adalah sholat yang ada jadi mohon penjelasannya Bu ya seperti apa ini saya nggak ngerti bahkan saya sementara belum ikut empat rakaat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, ada satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, menyambung apa yang disampaikan oleh yang nanya terdahulu ambil sama Buya. Jadi begini, uh, khutbah di dalam sholat Jumat Buya. Uh, eh, pada umumnya khutbah sholat Jumat ini khotib ada yang menyampaikan dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah itu sudah umum tapi ada juga di salah satu masjid itu dengan bahasa Arab semuanya dengan bahasa Arab nah ini bagaimana yang yang yang baik begitu terus yang kedua kalau di dalam sholat Jumat itu ada perempuan bu ya apakah memang ini diwajibkan perempuan ikut sholat Jumat. Selanjutnya satu lagi bu ya ini. Barangkali uh, Idul Fitri atau Idul, Idul Adha jatuhnya pada hari Jumat, paginya kan sholat id atau sholat idul adha. Apakah siangnya itu ikut uh, sholat Jumat atau tidak? Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari ibu-ibu yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, ini di luar dari tema. Pengalaman kemarin saya takziah Kebetulan jenajahnya itu perempuan, jadi saya e, pertama kali melakukan atau memperhatikan langsung orang cara memandikan jenazah. Sayang saya tanyakan adalah bacaan apa ketika kita menghadapi jenazah pada waktu e, dimandikan. Yang kedua, apakah aurat bisa dibuka sampai dengan dari kepala, maaf, sampai dengan atas pusar, dan di bawah kaki sampai dengan atas lutut. Itu benar atau salah? Perempuan. Yang terakhir, eh, bolehkah pada waktu pas memandikan jenazah itu, yang tugas menjadi jenazah, eh, pe, apa, pemandi jenazah yaitu lebek perempuan itu, menceritakan hal-hal yang tidak sepantasnya diceritakan di depan jenazah itu atau eh, apa membicarakan atau tidak membaca hal-hal yang untuk membantu jenazah. Bagaimana yang mengikutinya apakah berdosa atau tidak dan bacaan apa yang perlu dibacanya. Itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya teman saya mempunyai masalah bahwa setiap tahun dia tidak pernah membayar puasanya, tidak pernah mengkodok puasanya. Yang nggak tahu itu pokoknya nggak mengkodok aja. Usianya sekarang 36 tahun dan kalau seandainya akhirnya 14 tahun berarti selama 22 tahun itu tidak pernah mengkodonya. Dia ingin bertobat bagaimana cara mengkodonya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salat zuhur setelah sholat Jumat. Sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki merdeka yang tidak bepergian dan dia itu mustautin tinggal di tempatnya sendiri. Bukan di tempatnya orang. Jadi mustautin punya rumah ya di situ. Tapi kalau rumah kontrakan belum. Belum disebut. Nah, ini enggak kalau rumah kontrakan nanti ada pembahasannya. Jadi seorang laki-laki merdeka yang mukim, mohon maaf. Mukim dan tidak bepergian. Orang laki-laki merdeka mukim. Mukim itu apa? Asalkan sudah niat tinggal di sebuah tempat lebih dari empat hari, itu sudah wajib Jumat. Ada orang Semarang pergi ke pondok ini. Ditanya, berapa hari mau tinggal di sini Pak? Saya mau tinggal seminggu. Langsung wajib Jumat sudah. Tapi kalau dari Semarang pergi ke sini, berapa hari tinggal di sini Pak? Empat hari nggak wajib Jumat. Karena selagi tinggal di tempat kurang dari empat hari atau empat hari kurang itu masih musafir. Jadi anak pondok mukim karena sudah niat mondok nggak ada orang niat mondok tiga hari ya empat hari. Maka anak pondok itu mukim dan maka dia sudah wajib. Laki-laki merdeka balik sudah besar. Itu yang wajib. Laki-laki balik merdeka mukim. Itu yang wajib melakukan sholat Jumat. Kemudian Jumat itu ada syarat-syaratnya, ya sahnya berkenaan dengan khutbah dan lain sebagainya. Kemudian, yang wajib bagi orang, asalkan Jumatnya sudah memenuhi syarat, hanya sholat Jumat. Kalau di dalam madhab Imam Syafi'i, jamaahnya sudah mencukupi 40 orang, orang ahli negeri situ. Jika orang kampung, itu sudah mencapai 40, kemudian khutbahnya benar, maka sholat Jum'ahnya sudah sah maka tidak perlu mengulang lagi. Jadi kalau memang sudah benar-benar yakin Jumatnya sah, tidak ada keraguan, tidak ada yang salah, maka tidak perlu mengulang. Jadi mengulangnya tambah salah. Karena kita tidak boleh mewajibkan kepada orang yang tidak wajib. Ini adalah zolim kepada orang awam. Sementara sholat Jumat pun diupayakan secepat-cepatnya. Tidak boleh lama-lama. Karena apa? Banyak orang punya kesibukan, ada ke kantor dan sebagainya. Bayangkan kalau sudah khutbah, habis itu sholat dua rakaat plus empat rakaat, nyiksa orang itu. Jadi syariat Nabi Muhammad itu indah. Nah, lalu bagaimana hukumnya mengulang ini? Ada mengulang yang diperkenankan. Hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Mengulang yang wajib kalau memang sholat Jumatnya tadi tidak sah. Karena sebab Jumlahnya kurang dari 40 menurut madhab Imam Syafi'i. Atau khutbahnya tidak sempurna. Rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Maka saat itu Sholat Jumat wajib diulang. Cara mengulangnya boleh saja dia mengulang duhur karena khutbahnya tidak uh, mengulang eh, caranya adalah dia mengurang kalau bisa dilakukan Jumat jadi melakukan Jumat. Tapi ada yang mengulang hukumnya sunnah. Mengulang Jumat dengan duhur hukumnya sunnah adalah untuk ikhtiat jaga-jaga. Yaitu di saat sholat Jumatnya itu menurut sebagian imam madhab tidak sah. Ada kurangnya. Jadi menurut imam madhab ada kurangnya. Maka itu adalah sunnah untuk diulang. Misalnya kurang dari 40 itu tidak disepakati. Kalau ada kita melakukan sholat Jumat kok kurang dari 40, memang menurut madhab Imam Syafi'i adalah tidak sah. Tapi menurut madhabnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, sah. Jadi seandainya kita sholat di kampung kita itu kurang dari 40, Jumatnya sebetulnya ya ikut madhab lain sah Tetapi kalau kita ingin kekeh dengan madhab Imam Syafi'i, kita ulang dengan sholat zuhur. Nah, ini kejadian ini sama di Mesir dahulu. Di Mesir dulu itu ada orang membuka dakwah di sebuah kampung. Akhirnya kampung itu mendengar tentang sholat Jumat. Dan keutamaannya sholat Jumat lalu pengen melakukan sholat Jumat. Tapi setelah dikumpulkan di masjid di satu tempat tapi nggak cukup 40. Karena nggak cukup 40 ini termasuk kasusnya di Indonesia zaman dulu. Setelah dihitung ada masuk tapi belum ngerti orangnya masih belum bisa baru masuk Islam. Jadi karena ini belum 40, tetap Jumat diadakan. Karena ingin mengajari orang caranya Jumat. Ada khutbahnya, ada ini. Setelah melakukan sholat Jumat, mereka mengulang dengan sholat duhur. Karena apa? Memang belum terpenuhi syarat sahnya sholat Jumat. Nah ini terus berlanjut. Akhirnya kiainya mati. Kiainya mati belum sempat menjelaskan tuntas, tapi pengikut orang awam itu punya kebiasaan setiap habis sholat Jumat melakukan duhur lagi. Padahal yang masuk Islam saat itu sudah 200 orang itu jamaahnya. Masih saja diulang. Lah ini yang unik. Itu kasus dahulu waktu jamaahnya masih sedikit belum mencapai 40 maka sunnah untuk diulang dengan duhur. Tapi kalau sudah di masjid agung, masjid jamak yang hadir 200 500 orang kalau sampai ngulang itu hukumnya menyiksa orang dan itu haram. Tidak perlu melakukan yang demikian itu. Tapi kita pun tidak boleh serta-merta langsung menyalahkan mereka. Sebab mereka itu ngikut pendahulunya. Mereka itu ikut gurunya, kiai yang ada di situ. Tapi kiai dulu tuh harus kita lihat. Dulu tuh bagaimana kok diadakan sholat seperti itu. Kasusnya adalah karena waktu itu belum memenuhi syarat. Tapi orang pengen melakukan Jumatan, ya sudah Jumatan. Tapi setelah itu duhuran loh ya, iya. Tapi terus berlangsung menjadi kebiasaan. Tapi bagi ahli ilmi, coba dicek secara ilmiah, tidak ada. Kalau yang melakukan suruh datangkan satu kitab fikih, madhab apapun. Mengulang Jumat setelah terpenuhi syarat, tidak ada. Jadi memang kita harus kajiannya kajian ilmiah, bukan ngikut ikut-ikutan. Jadi kalau kita kaji secara ilmiah, mana? Sebutkan ada nanti pasti Dikatakan oleh Ibik Bakar Syatok, pensyarahnya Fathul Mu'in, kebetulan beliau sendiri punya masalah risalah Jumat ini. Jadi kullu solatin, semua sholat yang diperselisihkan keabsahannya oleh para a'immah, itu sunnah untuk diulang. Semua ibadah. Yuhtuh talafu fisihatiha, yang diperselisihkan tentang kesehatannya, kesahannya, maka itu sunnah diulang. Jadi harus ada sebab. Mungkin khutbahnya tadi kurang, solawatnya nggak sempurna. Mungkin ini harus, kalau ada kekurangannya kayak begitu, sunnah. Misalnya, di dalam madhab Imam Syafi'i, solawat kepada Nabi harus pakai isim dohir. Nggak pakai domir. Misalnya, sallallahu alaihi wasallam, nggak sah solawat ini. Selagi nggak sah solawatnya, maka khutbahnya tidak sah. Selagi khutbahnya tidak sah, maka Jumatnya tidak sah. Tapi ini kan tidak disepakati. Madhab lain tidak keras kayak begitu. Artinya, kalau kita tidak mengulang solawat, tidak mengulang Jumat juga tidak ada masalah karena masih bisa dibenarkan oleh madhab lain. Tapi kita mengulang ini dalam irama mencari kesempurnaan. Jadi mengulang sholat Jumat dengan duhur itu baru ada dan dibenarkan kalau menemukan kekurangan di dalam sholat Jumatnya. Tapi kalau sudah sholat Jumatnya sempurna, ketahuilah lebih bagus melakukan ba'diyatal Jum'ah, pahalanya lebih gede karena itu rawatib. Sebab rawatib mendekati apa mendekati fardu. Ini saja. Ini juga banyak terjadi karena kita juga pernah diundang untuk mempertemukan dua kelompok di satu masjid. Satu masjid terbagi dua yang satu nggak mau mengulang, yang satu keras mengulang. Sebab keras sama keras ketemu. Jadi setelah kita dudukkan dengan ilmu yang mengulang harus ada dong. Cuman ya harus kita diam kita dem eh, dem-dem ya, kita dinginkan hatinya orang yang nggak mau ngulang. Kita harus tahu sebabnya ngulang tuh dulunya kayak begini ini. Jadi bukan karena hawa nafsu, karena memang dulu belum memenuhi syarat, jamaahnya belum sampai 40. Akhirnya terus berlangsung kiainya mati nggak sempat pesen, terus berlanjut kayak begitu. Jadi kita harus melihat mereka dengan husnudon. Tapi untuk merubah perlahan. Sebab orang awam itu susah. Mereka tidak bisa membaca kitab. Bisanya kata kiai saya. Nah ini. Ini. Maka ustadz harus bijak. Kalau kita ingin merubah kayak begini-begini. Harus bijak kita. Mana tadi? Kemudian masalah khutbah dengan bahasa Arab atau dengan terjemah. Kalau khutbah dengan bahasa Arab itu disepakati kebenarannya. nggak usah diragukan keabsahannya. Biarpun nggak paham, tidak ada masalah. Sebab khutbah Jumat pun tidak terlalu panjang. 10 menit, 15 menit ya. Baik. Karena disunahkannya seperti itu. Bahkan kalau bisa khutbah itu jangan terlalu panjang, sholatnya agak panjang. Begitu. Jadi khutbah Jumat itu kalau dengan bahasa Arab itu memang bahkan tidak ada orang yang berbeda pendapat kalau dengan bahasa Arab pasti sahnya. Kalau dengan bahasa Indonesia, asalkan rukun-rukunnya sudah pakai bahasa Arab, itu kebanyakan ulama mengatakan sah. Ada sebagian ulama di India sanya keras. Ulama kita ahli sunnah wal jamaah yang benar, tapi mereka punya pendapat khutbah Jumat kalau dengan bahasa terjemahan dicampur dengan bahasa terjemahan itu termasuk kalam ajami tidak sah. Tetapi tidak ulama-ulama gede yang lainnya sudah menjelaskan yang penting syarat saat apa rukunnya khutbah itu yang lima itu hamdalah salat kepada Rasulullah nah, wasiat takwa boleh diterjemahkan Alhamdulillah sholat kepada Rasulullah, Al-Quran, doa, itu dengan bahasa Arab beres. Kalau wasiat takwa kan tidak harus, aku berwasiat kepadamu untuk takwa, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Jadi ada empatnya dengan bahasa Arab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aittaqullah. Allahumma firlahum. Duduk, beres. Tuh khutbah Jumat gitu tak nggak apa-apa. Sebetulnya sah ya. Empatnya ini. Kemudian doanya apa? Membaca ayat Al-Quran ya. Salah satu dari khutbah awal atau kedua dengan baca Al-Quran Kul wallahu ahad beres jadi harus rukun-rukunnya itu terpenuhi jadi mana yang lebih bagus tidak usah mencari yang lebih bagus karena apa kebiasaan rakyat itu perlu diperhatikan kadang-kadang umat itu kalau dirubah itu ngedumelnya yang ada kalau sudah biasa pakai terjemahan ya sudahlah terjemahan dan bahasa Arab kalau di satu tempat lagi nggak pernah pakai bahasa Arab ya diikuti nggak pernah pakai ada terjemahnya ya ikuti saja Sebab nganai-nganai itu harus jelasin ke semua orang. Tambah pusing. Jadi ikuti saja. Tapi kan orang nggak paham. Kalau mereka pengen paham, setelah khutbah Jumat nanti ada yang berdiri. Tapi ada pesan, yang mau pulang-pulang. Begitu. Jadi yang mau dengar-dengar Karena sebab ada yang pengen buka toko, ada yang pengen lagi nyalain kompor, ada yang pengen macam-macam. Jadi jangan diperpanjang di khutbah. Khutbah Jumat itu Masya Allah jangan lebih dari 20 menit sudahlah. Itu sudah lama sekali. Karena apa? kewajiban untuk hadir. Kalau sunnah mah mungkin panjang-panjangin. Sebab apa? pak? Kalau pun kepanjangan orang nggak hadir nggak apa-apa. Kalau pengajian ini kan panjang, satu jam, dua jam, mah enggak. Sebab apa? Yang pengen pulang di pertengahan nggak dilarang. Tapi kalau sujud Jumatan, makanya jangan lama-lama sholat Jumat itu. Khutbah satu jam, kelenger yang iya yang dapat masjid, yang di pinggir jalan itu, yang di lapangan itu. Ini ustadznya pakai kipas AC jadi memang itu fitnah. Kadang-kadang kita tidak ada ilmunya, mentang-mentang kesempatan khutbah. Yang ini kan biar manfaat cerita sepanjang-panjangnya. Tidak. Percepat selesai. Alhamdulillah, Salatul Rasulullah, ma'asramin itaqullaha qatukati. Mari kita tingkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita jauh dari neraka. Inna asanal kalam kalam Allah. Selesai. Sudah, selesai. Khutbah. Yang penting mereka melaksanakan kewajiban. Baru nanti ada undangan pengajian. Baik. Itu saja. Kemudian ada wanita yang melakukan sholat Jumat. Wanita jika melakukan sholat Jumat hukumnya sah dan tidak usah mengulang dengan duhur. Tapi bukan keutamaan. Bukan suatu keutamaan. Tapi kalau ada orang wanita melakukan sholat Jumat, maka dia tidak usah mengulang duhur. Ini ada kasus kayak segini biasa saja. Seorang lagi bepergian, suaminya pengen sholat Jumat daripada nongkrong, langsung saja ikut tapi kalau mengkhususkan sholat Jumat, ini bukan suatu kemuliaan. Karena apa? Sholat Jumat itu biasanya laki-laki dan masjid padat. Mau di mana ibu-ibu nanti? Harus dikhususkan. Sholat saja di rumah itu lebih bagus. Jadi jangan maksain. Tapi kalau ternyata masjidnya kosong dan ibu sudah biasa rutin, ibu sepuh, bukan yang muda-muda, ya. Ibu sepuh itu punya kebiasaan setiap luhuran di situ, nah, tidak apa-apa. Dan sudah disediakan tempatnya tanpa harus mengganggu laki-laki, ya mangga. Tapi ingat, itu bukan suatu anjuran dan bukan lebih utama. Tapi biasa, artinya ya kalau memang kesempatan iya, kalau tidak tidak. Dan tidak usah mengulang sholat duhur. Kemudian antara Jum'ah dengan Idul Fitri memang ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, tetapi sudah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya memang ada hadis sahih bahwasanya Rasulullah memberikan rukhsah kepada ahli badiyah orang badui yang sudah melakukan sholat hari raya Idul Fitri untuk tidak melakukan sholat Jumat. Ahli badiah, orang pegunungan. Nah ini diperkenan oleh Rasulullah. Tapi lihat dikembalikan kepada zaman itu. Sebab apa? Itu jauh. Sebab setelah hadir hari raya Idul Fitri, sampai di rumahnya ketemu famili famili mau balik lagi itu capek. Ngejarnya tidak mungkin. Kalau keadaan seperti ini masjid di mana-mana nggak ada. Maka di dalam madhab Imam Syafi'i nggak ada pendapat kayak begitu itu. Sampai dikukuhkan nggak ada. Memang ada riwayat-riwayat seperti itu bahwasanya memang tetap syaratnya ada. Kalau ada orang jauh, tidak tahu di Gunung Naknung sana, pengen turun nih ikut hari raya di kota. Selesai. Hanya hari rayanya, masjidnya hanya ada di satu. Masjidnya hanya satu misalnya. Masjid kota, hari rayanya hanya di situ saja. Sementara dia tempatnya jauh. Kalau datang hari raya, habis sholat Idul Fitri, balik lagi mau Jumatan lagi kan berat, repot. Ini diberi kemudahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau masjidnya di depan kita, hari raya di situ, masjid Jumatan di situ kok tidak Jumatan? Enggak, enggak masuk akal nih. Makanya tidak. Biarpun orang sudah melayakan merayak melakukan hari raya Idul Fitri di hari Jumat, maka sholat Jumat tetap wajib baginya. Salat Jumat tetap wajib baginya. Ini adalah pendapat yang dikukuhkan di dalam madhab kita dan juga ini yang diambil oleh para a'immah madhab. Ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Boleh. Kemudian di situ ada perselisihan. Ada Jumatnya boleh diajukan, digabung. Ini ada juga pendapat. Karena itu sudah mewakili Jumat. Ini adalah satu pendapat. Intinya tetap kita melakukan sholat Jumat plus sholat hari rayanya. Hari rayanya pagi, siangnya adalah sholat Jumat kecuali orang yang memang tempatnya jauh. Kalau orang tempatnya jauh, memang asalnya sholat Jumat tidak wajib baginya di dalam madhab kita. Kalau orang hidup di atas gunung saja tidak ada masjid, kalau turun jauh, repot, maka dia tidak wajib Jumat. Kalau di kampungnya tidak ada Jumatan, maka dia tidak wajib Jumat. Enak, tidak ada masalah. Sholat di rumahnya sana. Kemudian masalah jenazah. Jenazah, jadi apa? memperhatikan jenazah tidak boleh kecuali yang bertugas memandikan. Ngapain kita memperhatikan? Nanti takut kebuka auratnya. Jadi harus kita yang memandikan perempuan harus perempuan, tidak boleh laki-laki memandikan. Biarpun sama-sama perempuan, aurat harus ada, auratnya antara pusat dengan lutut. Jangan mentang-mentang sama-sama perempuan langsung dibuka, hukumnya haram. Dan yang paling berhak di antara perempuan yang memandikan itu ambil kerabatnya dahulu. Kalau kerabatnya tidak bisa, ambil perempuan yang lain. Ini anjurannya seperti itu. Kalau perempuan yang lain tidak ada, baru laki-laki boleh memandikan itu pun mahramnya, anaknya, bapaknya, suaminya, itu boleh memandikannya. Tapi itu pun tetap aurat tertutup. Dan di tempat tertutup, sebab ada sebagian di kampung, itu ada kalau orang mandikan mayat, ada ngintip banyak. Itu haram hukumnya. Melihat auratnya biarpun mayat, itu haram hukumnya. Kemudian di antara yang memandikan itu dipilih orang yang menjaga lidahnya. Tidak mudah cerita kepada orang lain. Bukan lebih saja, orang lain pun kalau ngelihat kekurangannya tidak boleh cerita. Eh perutnya hitam ya, nggak boleh. Ada ininya, nggak boleh. Cerita haram hukumnya. Awas, ini gunjing namanya. Menggunjing. Apalagi lebihnya. Lebihnya kan harus lebih ngerti tentunya. Jadi yang lain pun nggak boleh, bukan urusan lebih. Tapi kita tidak boleh kita membicarakan kejelekan baik kejilatan fisiknya atau kejelekan tingkah lakunya. Oh, ini ini dulu pernah ini. Sampai ada subhanallah suatu ketika Allah menghukum satu orang lagi memandikan mayat tangannya nempel tidak bisa ditarik. Nempel di di kulitnya orang yang dimandikan lalu tidak bisa ditarik. Setelah itu apa? Tanya kepada ulama. Cambuk 100 kali orang itu orang yang memandikan baru nanti lepas tangannya dicambuk 100 kali benar lepas. Kenapa? waktu mandikan sambil gunjing ini dulu pernah berzina haram itu kalau sudah dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tutup makanya hati-hati yang membandingkan harus cari orang yang lidahnya itu benar nggak asal ngomong menjaga kalau ada kekurangannya tutup bahkan kalau ditakwili sebab bukan berarti yang wajahnya hitam itu langsung ahli neraka bukan sebab orang jantung itu kalau sudah mati karena jantung itu hitam Wih, kasihan tuh hitam. Oh, bukan ukuran. Maka nah, ini harus orang yang mandikan itu harus ada orang-orang yang minimal ngerti akhlak, ngerti kemuliaan. Maka diambil dari keluarganya. Sebab kalau keluarganya lebih santun, keluarganya yang perempuan, anak perempuannya. Maka anak-anak perempuan harus berani mandikan. Karena mandikan itu nggak susah. Tidak usah pakai aturan yang macam-macam aslinya. Yang penting diguyurkan air ke sekujur tubuhnya, beres. Daripada orang lain, orang lain kadang-kadang tidak punya kasih sayang. Kuosok semaunya, yang penting cepat beres. Apalagi lebihnya lebih buru-buru. Kayak kayak kambing mau dimasak. Tidak yang lembut, yang halus. Ini adalah cara memandikan mayat perempuan. Yang laki-laki yang memandikan laki-laki. Kalau ternyata seorang mayat perempuan yang memandikan perempuan tidak ada. Saudara laki-lakinya juga tidak ada yang mahram. Lalu bagaimana? Enggak usah dimandikan. Karena tidak dimandikan, langsung dikafani. Tidak usah disolati. Tidak wajib bagi kita untuk menyolati. Selesai. Terus gimana kasihan? Ya tidak. Amalnya sudah masuk, diterima oleh Allah. Sebab solat itu bukan kepentingan mayit. solat itu kewajiban kita. Siapa mengatakan solat kepentingan mayit? Mayit itu cabut nyawanya banyak dari umat Nabi Muhammad. Itu di saat nazak, sak sakaratul maut diampuni dosanya oleh Allah. Jadi solat jenazah itu kepentingan yang hidup, kewajiban bagi kita, bukan kepentingan mayit. Memang isinya doa. Sebab kalau kita tidak sholat, dosa kita semua. Ini. Jadi kalau ada mayit, kok tidak ada yang memandikan perempuan, kok tidak ada perempuan dari laki-laki mahramnya tidak ada, maka itu tidak usah disolati. Karena belum dimandikan. Syaratnya dimandikan, disolati dulu. Cuman ada pendapat ditayamumi saja. Jadi menayamumi orang lain, mukanya ditampakkan sama lengannya, cukup dengan tangan tapi pakai pelapis. Supaya tidak bersentuhan tangannya. Jadi di debu dia bukan diusapkan di mukanya, baru tangannya Berarti itu mewakili mandi ya, menggantikan mandi, maka saat itu boleh disolati. Ini adalah pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Imam Romli mengatakan, selagi tidak sempurna cara memandikannya, maka itu tidak usah disolati. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian, ada orang tidak pernah mengkodok puasa. Ya tetap yang namanya utang, utang. Namanya utang adalah utang, hanya perbedaannya kalau orang tidak mengkodok itu harus dilihat ada udur atau tidak. Kalau kasusnya dia tidak bisa membayar setelah hari raya karena ada udur, misalnya punya hutang head tujuh hari. Setelah hari raya hamil, berarti hamil punya udur kan? Sampai akhir nggak punya nggak bisa punya kesempatan untuk membayarnya. Maka di saat itu dia boleh menunda bayar kodoknya nanti saja dan tidak kena denda satu mut. Tapi yang trader males, neng Bayar kodok, entar aja lah, entar aja, entar aja. Masuk Ramadan lagi, entar aja. Itu haram hukumnya. Maka di samping dia harus mengkodok bilangannya persis. Kalau 10 hari ya 10 hari. Plus setiap melewati satu tahun, setiap satu hari satu mud. Tahun berikutnya tambah satu mud, satu mud lagi. Sama. Jadi kalau ibu ini pengen tobat, insya Allah Allah mengampuni. Lalu cara mengkodoknya gimana? Jangan dipaksa. Jadi suruh puasa sun, puasa Senin Kemis saja, tapi niatnya puasa fardu tapi akan habis sendiri nanti. Niatnya fardu, nggak usah niat Senin Kemis tapi dapat pahalanya Senin Kemis. Apalagi dia pengen berobat, apa pengen tobat, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini saja karena waktu. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. wa wa اللهم wa afina wa وانصرنا ولا wa وعافينا wa تمرضنا واكرمنا wa aftirna wa وتؤثر علينا innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma inna du'afa faqina Allahumma ya Allah kami adalah hamba-hambamu yang lemah ya Allah maka berikan, berikan kepada kami kekuatan ya Allah lahir dan batin ya Allah kami sering tergoda dengan dunia ini ya Allah jadikanlah hati kami kuat tabah ya Allah dan jadikanlah dunia di tangan kami bukan di hati kami dan mudahkanlah urusan dunia kami untuk akhirat kami ya Allah Ya Allah jadikanlah kami orang yang mulia di dunia ya Allah dan mulia di akhirat. Ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia ini ya Allah sebagai mukotimah kebahagiaan kelak di akhirat ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami adab ya Allah. Berikan kepada kami akhlak ya Allah dan kirimkan kepada kami guru-guru yang tulus ya Allah, orang-orang yang kau cintai ya Allah dan kami mohon ya Allah tutuplah dari mata kami aib dan celah guru-guru kami ya Allah. Jangan kau perlihatkan kepada kami kekurangan guru-guru kami ya Allah, akan tapi sebaliknya ya Allah tampakkan kelebihan guru-guru kami ya Allah kelebihan guru-guru kami agar kami semakin mencintai guru-guru kami sehingga kami mudah untuk mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang beliau-beliau sampaikan kepada kami ya Allah dan berikan kepada kami anak-anak yang baik ya Allah keturunan yang soleh-solehah yang bakal dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad dan kirimkan kepada kami murid-murid yang baik yang tulus di dalam menuntut ilmu hanya karenamu ya Allah hanya karena mengharap ridhomu dan ingin dekat denganmu dan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat apa yang kami pelajari ya Allah. Barangkali ada di antara kami yang niatnya kurang baik ya Allah. Jadikanlah niat mereka baik ya Allah. Ya, barangkali di antara mereka ada yang punya maksud tidak tidak mulia. Jadikan maksud mereka mulia ya Allah Sehingga kami yang hadir di tempat ini adalah orang-orang Yang menuntut ilmu dengan ketulusan Mendapatkan ilmu yang manfaat Lalu mudah untuk mengamalkannya Dan kau terima amal kami ya Allah Ya Allah mudahkan segala urusan kami Lapangkan rizki kami ya Allah Berikan, berikan kepada kami rizki yang halal dan tidak hanya halal ya Allah akan tapi halal yang menghadirkan ridomu halal yang menghantarkan kepada keridoanmu ya Allah bukan halal yang ada hisapnya ya Allah bukan halal yang bakal kau pertanyakan ya Allah akan tapi halal yang langsung kau terima ya Allah Mudahkanlah kami untuk mendapatkan itu ya Allah Rizki yang halal ya Allah Ya Allah mudahkanlah kami untuk mendapatkan pekerjaan yang halal dan setelah kami mendapatkan rizki yang halal, mudahkanlah kami untuk membelanjakan di sesuatu yang kau muliakan. Jauhkan kami dari membelanjakan harta kami untuk sesuatu yang tidak kau ridho, ya Allah. Baik itu baju, makanan, atau tempat tinggal, ya Allah. Atau usaha yang lainnya. Jauhkan kami dari usaha yang haram. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan di saat kau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah. Maka cabutlah nyawa kami kelak di saat kami sujud dalam solat kami. Di saat kau ridho kami. Di saat kau muliakan kami, ya Allah. Di saat kami rindu kepadamu ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Jangan cabut nyawa kami di saat kami melanggarmu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami saat kami berbuat dosa ya Allah. Kami takut mati su'ul khatimah dan berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman ya Allah iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan ya doa dulu. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد an la ilaha illallah Nastaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم mohon maaf mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh